والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة أهل السنة والجماعة mengini bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan kepada nabinya memberitahu nabinya alaihi salatu wasalam apa yang akan terjadi di tengah-tengah umatnya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat tentunya Nabi alaihi salatu wasalam tahu yang gaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada seorang pun dari makhluk ini tahu perkara yang gaib. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala perlihatkan sebagian perkara yang gaib kepada mereka untuk masalah dakwah. Untuk masalah dakwah sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa perkara yang gaib <clears throat> untuk maslahat umat ini. Untuk maslahat umat ini. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan atau beritahu rasulnya tentang perkara gaib Ketika Nabi dengan para sahabat ya, mereka melewati dua buah kuburan, para sahabat nggak dengar apapun. Nggak tahu kuburan siapa yang mereka lewati dan apa yang sedang mereka alami nggak ngerti. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menghabarkan bahwa penghuni dua kuburan ini sedang diadab di alam kuburnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa keduanya diadab salah satunya karena mengadu domba, yang satunya lagi tidak bersih atau tidak bersepok ketika dia kencing. Apa yang Allah perlihatkan atau tahukan kepada nabinya tentang perkara waib ini untuk maslahat umat ini di mana orang yang tidak bersebok ketika kencing terancam ya dengan adab kubur. Orang yang melakukan namimah mengadu domba terancam ya di adab di kuburannya. Ini tentunya maslahat ya bagi umat ini. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wasalam diberitahu tentang perkara yang hoib oleh Allah SWT tentu sebagian nggak semuanya. Ini untuk masalah dakwah. Demikian pula maslahat umat ini. Misalnya Nabi alaihi salatu wasallam menghabarkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi sekian golongan. 73 golongan. Kemudian Nabi sebutkan sifat golongan yang selamat. Ini tentu pemberitaan yang seperti ini tentang perkara gaib masalah bagi umat ini bahwa orang yang berjalan di atas jalannya Rasul dengan para sahabat maka mereka orang yang jauh dari perpecahan adapun orang mengatakan bahwa ikhtilafu ummati rahmah perselisihan umatku ini adalah rahmat dan mereka menyandarkan bahwa ini adalah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam maka ini tidak benar. Bahwa hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah bukan hadis yang sahih. Perselisihan umatku adalah rahmah, ini bukan hadis yang sahih. Ya, andai kata perselisihan itu rahmah, berarti persatuan itu apa? Ada kalau seperti itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan <clears throat> banyak hal di antaranya ketika Nabi alaihi salat wasallam masih hidup. Beliau sudah menentukan mikot. Mikot itu ada dua macam. Mikot itu waktu yang seorang uh, bisa mengawali amalan haji atau uh, amalan hajinya. Mikot. Berarti bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di sana ada mikot makaniyah tempat untuk mengawali amalan umroh atau hajinya. Untuk mengawali ihramnya. Nabi alaihi salatu wasallam me <coughs> menentukan untuk orang Yaman dan yang melewati Yaman mikotnya adalah Yalamlam. Untuk orang Irak dan yang sejalur dengan sana Datu Irkin. Untuk orang Syam Juhfah. Padahal negeri-negeri ini ketika Rasulullah masih hidup belum dibuka. Mereka masih negeri-negeri kafir. Yaman waktu itu masih negeri kafir, Irak masih negeri kafir, Syam masih negeri kafir. Syam waktu itu masuk pada wilayah Romawi. Tapi Nabi menghabarkan bahwa untuk orang Syam mikotnya adalah Juhfah. Untuk orang Irak ya mikotnya adalah Zatu Irkin. Untuk orang Yaman mikotnya adalah lam Pada tempat-tempat ini semua belum dibuka. Negeri-negeri ini masih kafir waktu itu. Tapi Nabi sudah menghabarkan bahwa penghabaran ini eh, padanya ada makna bahwa negeri-negeri ini akan terbuka menjadi negeri muslimin, akan menjadi negeri muslimin. Ini diantara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan kepada umat ini. Demikian pula Rasul alaihi salatu Wasallam dilipat kepada Allah SWT melipat untuk beliau bumi dari baratnya hingga timurnya. Dan Allah memperlihatkan kekuasaan umatnya dari baratnya hingga timurnya. Dan Allah SWT wujudkan apa, apa yang beliau beritakan menjadi kenyataan. Ketika perang Khandak, Nabi dan para sahabat mereka menggali parit. Berhari-hari mereka menggali parit, ternyata di sela-sela mereka menggali parit, mereka direpotkan oleh salah satu batu yang apa? Sangat kuat sekali. Besar dan tidak bisa dipindahkan oleh sahabat. Padahal batu ini kalau nggak dipindahkan bisa saja menjadi pijakan tentara-tentara kafir untuk masuk menyusup ke dalam kota Madinah. Merasa mereka tidak mampu, kewalahan menghadapi batu besar ini. Mereka melapor kepada Nabi alaihi salatu wasalam. <clears throat> Maka Nabi mengayunkan kampaknya. Ya, kemudian batu itu pun terpecah berkeping kemudian Allah perlihatkan kekuasaan beliau dan kekuasaan umat ini. Beliau menghabarkan bahwa perbendaraan Kisro dan Kaisar yang akan diambil oleh kaum muslimin. Dalam kondisi perang yang letih, serba kelaparan, Nabi ya menghibur para sahabat dan Nabi memberi harapan-harapan yang ya besar. Di sela-sela kita menghadapi problem dakwah, ya menghadapi musuh-musuh agama serba kurang serba ya eh, sedikitnya orang yang mendukung jangan kemudian kita mengecilkan mental kita dan ikhwah kita besarkan bahwa dakwah ini milik Allah Allah akan menolongnya kita sekarang sedikit kita dimusuhi tapi dakwah ini milik Allah bisa jadi ya eh, Allah SWT akan membuka hati-hati manusia. Besarkan hati mereka. Jangan kemudian eh, menjadikan mental-mental mereka melemah. Rasul memberi kabar kepada para sahabat bahwa perbendaran Kisra dan Kaisar akan diambil oleh kaum muslimin dan menjadi kenyataan. Di zaman Umar, Kisra dan Kaisar runtuh dan perbendaraan Persia dan Romawi diusung ke Madinah. Ya kemakmuran hidup dirasakan oleh kaum muslimin di zaman itu. Ini diantara yang beliau alaihi salatu wasallam habarkan. Jadi poinnya yang pertama bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Ini harus kita pegang. Yang kedua, Ar-Rasul atau para Rasul dan para Nabi terkadang diberitahu tentang perkara yang gaib oleh Allah untuk kemaslahatan dakwah dan untuk kemaslahatan umatnya agar umatnya terhibur, agar umatnya waspada, hati-hati. Misalnya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menghabarkan bahwa dua kuburan yang dilewati oleh beliau penghuninya sedang diadab. Salah satunya karena dia tidak bersih ketika kencing yang satunya melakukan nami madu domba. Ini tentu sebagai peringatan bagi umat. Orang yang melakukan perbuatan yang sama terancam dengan ancaman yang sama. Ketika Nabi menghabarkan bahwa umat ini akan terpecah. Ya, menjadi sekian banyak golongan, bukan hanya satu, dua, tiga, tujuh puluh tiga golongan. Ini semua sebagai peringatan agar kita waspada banyaknya jalan-jalan yang menyimbang dalam beragama ini. Dan jalan yang menyampaikan kepada surga Allah hanya satu. Lihat Al Rasul alaihi salatu wassalam pernah waktu satu hari menggaris garis yang lurus. Kemudian beliau menggaris di seputar garis yang lurus ini sebelah kanan dan kirinya garis-garis yang kecil. Jalan-jalan. Kemudian Nabi menghabarkan bahwa garis yang lurus ini adalah siratullah. Jalan Allah yang lurus. Adapun garis-garis kecil ini adalah jalan-jalan yang menyimpang, Jalan-jalan yang akan membelokkan seorang dari as mustaqim. Sehingga barang siapa yang mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tadi, ya nggak akan sampai kepada surga Allah. Tidak bisa seorang berdalil dengan Kan ada seribu jalan menuju Roma katanya. Ini menuju surga. Ada pun menuju Roma, menuju neraka ya, memang seribu jalan. Ada pun menuju Jannatullah hanya satu. Ya. Jalan yang telah dipancangkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jalan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. <clears throat> Kemudian bisa jadi akan ada anggapan bahwa Allah SWT memberitahu Rasulnya apa yang terjadi di tengah-tengah umat ini sampai hari kiamat ada pemahaman bahwa Rasul tahu seluruh perbuatan kita. Rasul tahu seluruh perbuatan kita. Ini keliru. Ya. Jadi kalau ada yang memahami bahwa Rasulullah ngerti seluruh perbuatan kita itu Rasulullah ngerti. Itu keliru. Ya. Karena Rasul sudah berada di alam barzah. Beliau diberitahu oleh Allah ya, apa yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah. Ini perkara-perkara yang Allah beritahu. Ada Adapun kemudian Rasul misalnya sekarang beliau tahu perbuatan kita, amalan kita ya tidak. Buktinya ketika nanti e, di padang masyar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampai di telaga. Dia punya telaga nanti di Yaumul Kiamah, Orang-orang datang ke telaga ini minum dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian ada beberapa orang yang akan minum dari telaga ternyata diusir oleh ya diusir ya. Rasulullah mengatakan ashabi ashabi mereka temanku, mereka temanku. Mungkin dari ciri-ciri fisik secara lahiriah ya diketahui ya mereka adalah umatnya Nabi. Tapi kenapa mereka diusir? Mereka umatku, mereka sahabatku. Dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak tahu apa yang mereka buat-buat dalam agama sepeninggal kamu. Rasul nggak ngerti ternyata mereka sudah membuat-buat hal yang baru dalam agama. Rasul nggak ngerti kalau mereka sudah murtad. Sebagian mereka murtad. Nah, ini buktikan bahwa Rasul tidak tahu yang Membuktikan bahwa Rasul tidak tahu perbuatan kita. Ya. Jadi jangan difahami bahwa ketika Allah telah memberi tahu Rasulnya apa yang akan terjadi sampai yaumul Kiamah? berarti Rasul ngerti perbuatan kita, ngerti amalan kita ya tidak. Ya. Tidak. <coughs> ini diantara yang berkaitan dengan hal ini. Jadi intinya yang pertama bahwa yang tahu yang hoib hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihatkan perkara yang hoib ini kecuali kepada orang yang Allah ridhoi yaitu para nabi dan para rasul yang diantara maslahat Allah memberitahu sebagian perkara yang kepada para nabi dan para rasul yang pertama untuk masalah dakwah yang kedua untuk maslahat umatnya untuk maslahat umatnya seperti yang sudah kita sebutkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah menentukan tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk ihram. Garis setarnya seorang memulai amalan haji dan umrahnya dari tempat-tempat tersebut. Untuk orang Yaman, ya Lam. Untuk orang Irak, Datu Irkin. Untuk orang Syam, Jofa. Padahal negeri-negeri itu semuanya waktu itu negeri-negeri kafir. Yaman waktu itu masih negeri kafir, Irak negeri kafir, Syam negeri kafir. Pemberitaannya seperti ini mengandung makna bahwa negeri-negeri tadi akan takluk. Mereka akan menjadi negeri muslimin ya suatu saat nanti. Dan apa yang beliau kabarkan menjadi kenyataan. Sama seperti yang Nabi habarkan ketika para Khandak ketika para sahabat mereka terrepotkan dengan batu yang besar ketika mereka menggali parit kemudian Ar-Rasul memecahkan batu besar tersebut dan menghabarkan bahwa perbendaran Kisra dan Kaisar akan jatuh di tangan kaum muslimin dan apa yang beliau habarkan menjadi kenyataan di antara yang beliau kabarkan juga seperti dalam hadis wasataftariqu hadhihi ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha fin nari illa wahidah umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan 73 kelompok kulluha fin nar semua terancam dengan api neraka illa wahidah kecuali satu kelompok. Yang melihat lain disebutkan bahwa kelompok yang selamat al-firqatun najiyah adalah orang yang berjalan di atas jalannya Nabi dengan para sahabat. Orang yang ketika beragama meniti jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Salih bin Fauzan, "Hadza khabarun minhu." sallallahu alaihi wasallam annahu sayahsulu iftiraqun fil ummah. Ini adalah berita dari Nabi alaihi salatu wasallam. Perpecahan akan terjadi di tengah-tengah umat ini. Wa hasala kama akhbara sallallahu alaihi wasallam dan terjadilah perpecahan ini seperti yang beliau kabarkan. Bayangkan, Nabi menghabarkan seperti itu dalam keadaan umat ini masih satu. Dalam keadaan Nabi masih hidup, ya. Bisa jadi ketika umat ini sedang sampai puncak kejayaannya. Tapi Nabi menghabarkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa tujuannya? Apa di antara faedahnya min ajli an nasbuta 'alal haq wa la nadhhab ma'al mukhalifin. Supaya kita tegar di atas hak supaya kita kokoh di atas kebenaran dan kita tidak goyah bersama orang-orang yang menyelisih jalan hak ini. Banyaknya jalan bukan menunjukkan kebenaran. Banyaknya orang bukanlah jaminan ya benarnya ya satu kelompok. Bahkan orang yang bersyukur itu sedikit. Bahkan di antara ciri-ciri al firqatun najiyah ya Kelompok yang selamat hum qalilun fi unasin kathirin su. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat adalah orang-orang sedikit jumlahnya. Di tengah-tengah manusia yang banyak yang mereka jelek. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, orang yang bermaksiat kepada mereka, orang yang membenci mereka lebih banyak ketimbang orang yang menyukainya. Kalau misalnya kita pernah satu saat melihat perkumpulan salafiyin, ya jumlah mereka masya Allah sampai 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu, banyak sekali. Namun ini nggak ada apa-apanya. Dengan perkumpulan, ya, alul bid'ah, ya, yang terkena sekali majelis sampai sekian ratus ribu. Berkumpul ratusan ribu. ahlu sunnah itu qalilun. ahlu sunnah itu apa? Sedikit. Orang-orang yang berjalan di atas asirat dan muslim sedikit. Karena apa? Karena mereka lempeng di atas dalil. Adapun eh, kelompok-kelompok yang menyimpang yang mereka itu yang mereka ikuti adalah nafsu dan yang namanya nafsu itu tidak ada kesamaannya yang ini ingin ke sini yang ini ingin ke sini kelompok ini tidak mau ikut kelompok ini karena hawa beda tapi kita lihat orang yang berjalan di atas as-siratul mustaqim dari waktu ke waktu dari masa ke masa mereka sama akidahnya ibadahnya akhlaknya dan di antara hal yang subhanallah dijadikan uh, bahan untuk menjelek-jelekan ahli sunnah as-salafiyun. Nah, mereka mengatakan bahwa as-salafiyun ummah la akhlaqolaha. Umat yang gak punya akhlak. Umat yang gak punya akhlak katanya. Padahal kalau kita telusuri, akhlaknya hisbiyun itu pendusta. Hanya dia di depan orang kelihatan santun, kelihatan bijak, kelihatan akrab, Padahal mereka para pendusta, mereka para ya orang-orang yang cukuplah dalam menyikapi berita dari Allah dan Rasulnya menentang ini akhlak yang kayak apa? Apakah artinya seorang baik akhlaknya dengan orang sementara terhadap syariat Allah menentang terhadap ketentuan Allah menentang. Apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah yang seperti itu? Tidak ada kejujuran yang sesungguhnya kecuali di tengah-tengah ahlu sunnah as-salafiyun. Adapun ahli bid'ah yang ada dalam mereka ya membenci mencer mencerca ya as-salafiyun dengan cercaan yang waliyadzubillah. Contoh orang-orang Asy'ariyah mereka mengkafirkan ya orang-orang yang diistilahkan Wahabiyun mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Padahal mereka sendiri Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang dikatakan Wahabi belum mengkafirkan mereka. Mereka sudah mengkafirkan Wahabiyin, mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Bahkan yang sangat menggelikan dalam sejarah. Ada tokoh dari tokoh mereka, orang-orang ashari orang-orang ya ahli Hanya menjuluki Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam saja sudah kafir. Kalau kita menjuluki Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam, kita dikafirkan oleh orang tersebut. Ditulis kitab besar. Tulis kitab tentang hal ini, ya, bahwa orang yang menjuluki Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam dia kafir. Lah kalau yang menjuluki dihukumi kafir, ya kayak apa yang di, dijuluki? Makanya Imam Ibnu Nasiruddin ad dimishki membantah dengan menulis kitabnya. Ya, menulis kitabnya membantah orang-orang yang mereka menjuluki Ibnu Taimiyah dengan syahrul Islam dihukumi kafir ya. dibantah oleh Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishqi rahimahullah inti dari ini bahwa Rasul alaihi salatu wasallam mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib dan ini diberitahu oleh Allah untuk kemaslahatan dakwah, kemaslahatan, kemaslahatan umat. Beberapa contoh yang sudah kita sebutkan. Jelas dan terang bahwa apa yang beliau beritakan dari perkara gaib itu masalah bagi umat. Contohnya tadi, ya diberitahunya dua penghuni kuburan ini sedang diadab dan diadabnya karena perbuatan dosa ini dan ini. Karena tidak bersebok ketika kencing, karena tidak eh, karena melakukan adu domba. Maka ini pelajaran bagi umat bahwa orang yang melakukan perbuatan yang sama terancam dengan azab yang yang sama. Kemudian Rasul menghabarkan umat ini akan terpecah. Kemudian selamat hanyalah orang yang meniti jalannya Rasul dan para sahabat. Maka ini pelajaran. Bahwa banyaknya jalan. Jangan sampai mengkaburkan pemahaman kita. Bahwa di depan kita ada kitabullah dan sunnah Rasulullah dan jalannya para sahabat. Jangan sampai kita terkaburkan dengan banyaknya orang. Jangan kita terkaburkan karena kita fukor wal masakin. Sementara orang-orang yang menyimpang mereka ashabud dunia. Orang-orang yang mereka tenar di televisi, mereka orang yang ya kaya-kaya, jangan tertipu. Kebenaran tidak diukur dengannya seperti itu. Kebenaran diukur dengan apakah kita meniti jalannya Rasul dan para sahabat atau tidak dalam beragama ini. Demikian Allah taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika syadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.